riba dengan orang-orang yang mempelajari ilmu sihir tersebut maka berarti dia telah kafir dan keluar dari Islam dan di sini insya Allah sebelum kita masuki poin yang ke-8 maka ada baiknya kita untuk meroja terlebih dahulu dari apa yang telah kita sebutkan pada waktu yang lalu. Apa yang disebut dengan sihir? Yang nulis. Sudah lama tidak kelihatan. mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin memberikan bantuan kepada kaum musyrikin dan memberikan pertolongan kepada mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berloyalitas dari kalian terhadap mereka, maka sesungguhnya dia tergolong dari kepada siapa mereka itu berloyalitas. Innallaha la yahdil Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini perkataan Syekh Ahmad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ikhwan fi din azakumullah. Perlu kita mengetahui bahwa Islam dinun kamil. Islam merupakan agama yang sempurna. Tidaklah sesuatu yang didatangkan oleh umat ini apabila itu merupakan kemaslahatan untuk umat ini melainkan Islam telah menyebutkannya. Melainkan Islam telah mendatangkan semua itu setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan." bahwa pada hari ini aku telah sempurnakan pada kalian agama dan aku telah cukupkan nikmatku pada kalian dan aku telah ridho Islam ini menjadi agama bagi kalian oleh karena itu pernah ada salah seorang Yahudi ketika datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala dia mengatakan ya Amirul Mukminin sesungguhnya ada satu ayat yang sekiranya kami orang-orang dari kalangan Yahudi diturunkan ayat itu kepada kami niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya lalu kata Umar Abdul Khattab ayat apakah itu yaitu firman Allah al yauma akmaltu lakum dinakum demi Allah ya ikhwan dan akhwat fi fiddin azakumullah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang turun ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi min ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi ummah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat ini. Kenapa? Karena Allah azza wa jalla menjadikan agama ini telah sempurna. Tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada pengurangan. Segala sesuatu telah dijelaskan di dalam Islam dan segala sesuatu telah dicukupkan dengan turunnya dengan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan dan akhwat din azakumullah, sekarang setelah kita mengetahui kamalul Islam, kesempurnaan daripada Islam tersebut, kita perlu mengetahui apa sesungguhnya Islam itu. Mungkin banyak dari kalangan mereka mengatakan ana muslim, ana muslim, saya Islam, tapi kita tidak mengetahui apa hakikat daripada Islam. Jangan sampai ada di antara mereka yang mengatakan ana muslim, saya seorang muslim, ternyata dengan perbuatan-perbuatan perkataan-perkataannya nampak dari perbuatan dan perkataan mereka justru membatalkan keislaman yang selama ini mereka persaksikan nah maka ini ada hubungannya yang erat sekali dengan pengertian al-islam itu sendiri dengan pembahasan kita yaitu pembatal islam yang ke kedelapan apabila seseorang memberikan pertolongan kepada kaum musyrikin dan memberikan bantuan kepada kaum musyrikin dalam rangka untuk memudaratkan kaum muslimin orang ini telah keluar dari Islam walaupun dia mengatakan ana muslim walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah walaupun dia salat walaupun dia berpuasa walaupun dia zakat walaupun dia mengamalkan berbagai macam amalan-amalan dalam Islam akan tetapi menghilangkan salah satu dari pondasi Islam itu sendiri yaitu al-bara'ah bersikap berlepas diri dari orang-orang kafir kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Islam itu sendiri dijelaskan oleh para ulama sesungguhnya Islam atau definisi Islam itu dibangun di atas dua perkara al-wala wal bara al-wala kita loyalitas kepada siapa yang berloyalitas kepada Islam dan kita bersikap al-bara bersuhi dan menyelisihi Islam dan berusaha untuk memudaratkan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Beliau katakan di dalam salah satu kitabnya Al-Usulus Dalata. Tiga landasan utama. Kitab ini ikhwan fiddin azakumullah walaupun tipis sangat perlu sekali sepantasnya bagi seorang muslim, seorang muslimah mengetahui kepentingan daripada kitab Al-Usulul salafin tinggalan landasan pokok yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Beliau mengatakan di dalam kitab itu al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Walin lahu bitta'ah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan wal bara'atu minasyirki wa ahlihi dan bersikap berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan tersebut. Dari sini ikhwan fiddin azakumullah kita tahu bahwa Islam ini didirikan di atas al-wala wal bara. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata menyembah kepada Allahu Rabbul Alamin menyerahkan segala macam ibadah hanya untuk Allah tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah mengetahui pengertian ibadah yang disebutkan Syekhul Islam ibadah itu adalah segala perkara yang mencakup perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya apakah perkataan perbuatan kita yang zahir maupun yang batin ini adalah perkara ibadah. Dan kita sudah mengetahui bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mau menyembah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dari sini kita harus menyerahkan segala macam jenis-jenis ibadah hanya untuk Allah dalam segala perkara Apakah itu tawakal, ikhlas, menyerahkan diri, al-i'timadu 'ala Allah, menyembelih, salat, bernadar, ar rahbah rasa berharap kita hanya kepada Allah. Rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan. Ini namanya tauhid. Ketika kita hanya menyerahkan segala jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kepada yang lainnya. Barang siapa yang menyerahkan salah satu dari jenis ibadah ini kepada selain Allah maka dia tidaklah dikatakan sebagai seorang muslim yang sempurna jadi ini yang pertama ikhwan fiddin azabullah yang kedua alim qiyadulahu bitta'ati kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan taat tunduk hanya kepada Allah ada orang-orang yang bertauhid tapi tidak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada orang-orang yang istihza kepada Allah. Istihza kepada ayat-ayat Allah ini sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu. Dan di antara keimanan kita kepada Allah yaitu kita beriman dan kita mencintai siapa-siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal mencintai kaum mukminin. Allah Azza wa Jal mencintai para nabi dan rasul. Allah Azza wa Jal mencintai para ulama, para solihin, para siddiqin, para syuhada, maka di antara konsekuensi keimanan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah kata Allah azza wajal man adani waliyan faqad adantuhu bil muharabah Barang siapa yang memusuhi aku, barang siapa yang memusuhi waliku, siapa wali Allah? Kullu mukmin. Setiap mukmin itu adalah wali Allah. Setiap orang yang bertakwa itu adalah wali Allah, bukan wali menurut definisi orang-orang sufi ya. Tapi dah definisi menurut Al-Qur'anul Karim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa kata Allah? Allahu waliyul ladzina amanu Allah itu adalah walinya setiap orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan bahwa setiap orang mukmin itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah kata Allah. Sesungguhnya yang namanya wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih karena mereka yakin akan janji Allah siapa mereka alladzina amanu setiap mereka itu adalah orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun dan mereka bertakwa kepada Allah oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kullu mukmin waliullah setiap mukmin itu adalah wali Allah tidak ada penyebutan wali di dalam istilah syariat Islam bahwa wali itu disyaratkan harus mempunyai karamah. Sebagaimana yang dianggap oleh orang-orang sufi ya. Ikhwan dan akhwat fiddin azakumullah, maka kita sebagai konsekuensi tauhid ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus mencintai orang-orang yang beriman. Kita harus ada sikap wala kepada mereka mencintai mereka dan tidak mengganggu mereka dan tidak mengganggu mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidaklah beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri ini sikap wala ini namanya sikap loyalitas kita kepada setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin Kemudian sikap barok disebutkan di dalam pengertian Islam. Yaitu persyaratan yang ketiga dari Islam. al mina minasyirki wa ahlihi. Kita berlepas diri dari kesyirikan dan setiap orang-orang yang mengikuti kesyirikan yang tunduk kepada kesyirikan kita barok berlepas diri berlepas diri dalam artian jangan kita ada rasa senang dan cinta kepada mereka dan terhadap apa yang mereka lakukan. Jangan ada perasaan senang. Ada perasaan riba di dalam diri kita dari apa yang mereka lakukan. Dari berbagai macam perbuatan kesyirikan. Perbuatan di dalam menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dinul Islam. Dan selain ini adalah dinul Islam dan ini merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam oleh karena itu Allah azza wajalla menganjurkan kita memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk mengikuti millahnya Ibrahim Allah berfirman wattabi' millata Ibrahim hanifan hendaklah kalian mengikuti millata Ibrahim agamanya Nabi Ibrahim itu hanifan apa yang dimaksud dengan hanif hanif yaitu condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi Beliau di dalam perkataan-perkataannya kepada orang-orang kafir, seluruh orang-orang musyrikin yang ada di zamannya, bahkan kepada bapaknya sendiri. Mereka menyatakan sikap barok berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan dari para pengikutnya. Siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala barok berlepas diri seperti di dalam surah Al-Mumtahanah Allah Azza wa Jal berfirman tentang Ibrahim dan para pengikutnya Qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanatun Qad kanat lakum fi Ibrahim Walladhi uswatun hasanatun Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna Fabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Telah nampak antara kami dengan kalian itu al adawatu wal baghdha. Permusuhan dan saling benci membenci dengan kalian. Jadi ini sikap seorang muslim yang betul-betul komitmen terhadap agamanya. Marah kalau Islam diganggu. Marah kalau Islam dan kaum muslimin mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir. Makanya beliau mengatakan orang yang menolong kaum muslim, kaum musyrikin, orang-orang kafir untuk memberikan bantuan kepada mereka dan hendak memudaratkan kaum muslimin ini merupakan ridha salah satu perkara yang buat orang itu murtad keluar dari Islam berkata pencarah kitab Nawakidul Islam ini wa dzakara rahimahullah Hada الشيخ رحمه Rahimahullah menyebutkan pembatas Islam ini liu asil Untuk memberikan tausil landasan Wayu asis dan memberikan fundamen Asas Aqidat al-wala wal bara Fundamen itu Yaitu akidah al-wala wal bara Islam ini tidak akan sempurna ikhwan fillah azakumullah kecuali ada akidah. Tanpa akidah wala dan bara kita tidak menjadi seorang muslim yang sempurna. Coba kita perhatikan di dalam Al-Qur'an. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tentang sesuatu mesti ada yang dilarang. Selain beramar ma'ruf mesti ada yang nahi mungkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Kalau menyembah kepada Allah berarti hindari sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa perkataan mereka kepada umatnya? Budullah, hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah. Tidak dititikkan sampai di situ. Allah tidak mengatakan, Budullah, hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah. Titik tiga tapi ada tambah wajib tanibut tauhid hendaklah kalian menjauhi tauhid jadi ada perintah ada larangan ada sikap wala loyalitas ada sikap barok berlepas diri orang yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penyembahan lalu misalnya dia mengatakan saya tidak bisa mengatakan bahwa orang yang menyembah selain daripada Allah itu musyrik Padahal dia kalau menyembah, menyembah hanya kepada Allah. Saya mentauhidkan Allah, tapi saya tidak bisa mengatakan mereka itu kafir. Nah, hilang satu sikap, yaitu sikap al-bara, berlepas diri. Makanya dua sikap ini harus ada. Kapan hilang? Seperti burung yang kehilangan sayap. Tidak mampu terbang kembali. Hilang sikap wala, hancur Islam. Hilang sikap al-bara, berlepas diri juga keislamannya akan hancur. Di dalam ayat yang lain, setelah ayatul kursi dari surah Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Waman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari tauhid, bayangkan coba, dia dahului dengan mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah. Allah tidak cukup mengatakan, wa man yu'min billahi Siapa yang beriman kepada Allah? Tidak. Tapi harus ada digandengkan dengan sikap barok Dan dia mengkafiri tauhid. Mengingkari segala sesembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu dijelaskan oleh para ulama segala sesuatu yang melewati batas itu namanya tauhid. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia beriman pada Allah, berlepas diri dari tauhid, Fakat istam sakabil urwati al wusqa maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wusqa tali yang sangat kokoh yaitu la ilaha illallah jadi ikhwan dan akhwat fidin azakumullah jelas bagi kita bahwa Islam ini memang dibangun di atas al-wala wal bara. Walaqad sara katsirun minal muslimin yuwalil kafara. Dan sungguh kebanyakan mayoritas dari kaum muslimin sekarang ini mereka bersikap loyalitas kepada orang-orang kafir wa yatawaddadu ilaihim dan saling cinta mencintai dengan mereka wa innama awqa'ahu fi dzalika bu'du wa jahluhu bil kitabi was sunnah dan sesungguhnya yang menjerumuskan mereka ke dalam perkara tersebut karena jauhnya mereka jahilnya mereka dari Al-Qur'an dan As-Sunnah wa adamul amali bihima dan tidak mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Waqad sadaqa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ju'ilatidz dhullatu was-sagharu ala man khalafa amri. Sungguh telah dijahit jadikan kehinaan kerendahan orang yang menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini wallahi benar bahwa orang-orang tidaklah mereka itu akan terhina terhina di dunia wal akhirah disebabkan karena mereka menyelisih sunnah Rasulullah mereka menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang itu direndahkan di dunia wal akhirah karena mereka menyelisih mukhalafah Allah azza wa jalla berfirman fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما demi Allah demi Rob di sini Allah bersumpah atas dia sendiri dengan namanya sendiri Allah bersumpah fala warabbika demi Allah demi Rabbmu kalau Allah bersumpah dengan namanya sendiri apakah ini tidak cukup untuk memberikan keyakinan bahwa betul-betul tidak beriman orang seperti ini la yu'minun mereka tidak akan beriman hatta yuhakimuka, fima syajara sampai mereka menjadikan rasul sebagai hakim apa yang diperselisihkan di antara kaum muslimin kembali kepada hukumnya Rasulullah alaihi wasallam kata para ulama kalau Rasulullah masih hidup kembali kepada Rasulullah setelah meninggal kembali kepada sunnahnya hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syarat seorang itu beriman yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian dia tidak mendapatkan perasaan sempit di dalam dirinya sama sekali. Dia rela betul dengan hukuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu tasliman Dan dia betul-betul berserah diri kepada apa yang telah menjadi hukuman dari Rasulullah alaihi wasallam. Jadi ini tiga tingkatan. Orang yang keluar dari tiga tingkatan ini bukan seorang mukmin sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Seorang kapan menjadi muslim? Kalau menjadikan hukum itu hukum Rasulullah. Apa yang dipersisikan kembali kepada hukumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau dia tidak mendapatkan perasaan sempit dengan hukuman itu, naik tingkatan keimanannya menjadi seorang mukmin. Dan yang terakhir wa yusallimu tasliman kalau dia betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dia naik pada tingkatan yang paling tinggi yaitu darajatul ihsan tingkatan ihsan ini tingkatan di dalam agama yang paling tinggi ikhwan dan akhwat fillah azakumullah di dalam ayat yang lain Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusabun berikan peringatan orang-orang yang menentang menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wassalam mereka akan ditimpa fitnah di muka bumi ataukah mereka akan ditimpa azab yang saat pedih di akhirat kata Imam Ahmad mengomentari ayat Allah Subhanahu wa taala ini beliau mengatakan adadri masyir ma al fitnah apakah kamu tahu apa yang dimaksudkan fitnah yang disebutkan oleh Allah al fitnah tu hiya syirku fitnah itu adalah kesyirikan la'allahu idza waqa'a fi qalbi syai'un min asad fayahlik jangan sampai ada salah satu dari apa yang datang dari Rasulullah kita ingin cari satu perkara maka dia akan menjadi orang yang binasa akan binasa jadi ikhwani dan akhwat fitin azakumullah kehinaan kerendahan itu akan diberikan pada orang-orang yang menyelisihi perkara Rasulullah alaihi salatu wassalam ini diambil dari hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Wa qala aidan dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara riba. Ini peringatan dari Rasulullah. Tidak tabayya'tum bil ina. Kalau kalian sudah berjual beli dengan cara riba. <coughs> al ibah itu salah satu jenis dari riba. Bagian daripada bagian-bagian cara-cara riba. alihina ya ini merupakan tipuan. Orang sudah tahu kalau uang pinjam 10 ribu dikembalikan 15 ribu itu namanya berbunga berarti. Itu namanya riba. 10 harus diganti dengan 10 maka orang ini untuk menghindari perkataan orang bahwa dia ini telah melakukan perbuatan riba mengambil cara hilah inilah yang disebut dengan al-ina ya yang disebut dengan al-ina misalnya seperti ini ada orang yang butuh duit 10 ribu nah pinjam pada orang baik orang ini maklum sudah tahu kalau dia mengatakan ya saya kasih pinjam kamu 10 ribu tapi nanti kamu harus kembalikan 15 ribu sudah tahu bahwa ini riba tidak boleh pakai cara lain pakai apa pakai benda <coughs> pakai benda sudah pakai cara lain misalnya dia punya kitab orang yang meminjamkan ini punya uang apa mempunyai kitab eh, seharga 10 ribu misalnya. Akhirnya dia mengatakan, enam apa bukan orang yang pinjam uang ini mempunyai kitabnya Oxford. Perhatikan baik-baik. Kadang anak sering bingung juga masalah alihnya. Uang 10 ribu anak butuh mau pinjam kepada orang lain. Nah orang ini kalau mau meminjamkan dia harus mendapatkan untung 15 ribu misalnya. Caranya bagaimana? Kalau langsung itu jelas, gambaran ribanya jelas. Sekarang pakai cara lain. Kamu punya kitab, ya kitab. Ya, saya beli. Ya ini orang yang mau meminjamkan itu akan membeli kitabnya si fulan yang mau meminjam duit. Tapi apa persyaratannya? Kalau saya sudah beli, kamu harus beli kembali. Paham ini ya? Kalau saya sudah beli kitab kamu, kamu harus beli kembali. Itu persyaratan. Akhirnya sudah. Saya beli kitabmu 10 ribu. Jadi orang meminjamkan ini, kasih uang 10 ribu, kitabnya sama dia, paham? Jelas? Sudah beli kan? Tidak riba kan? Ini beli kitab pak, dapat uang 10 ribu. Yang situ dapat kitab. Nah, tapi kamu harus beli lagi, walaupun bayarnya nanti. Paham? Harus beli lagi, walaupun bayarnya nanti. Kamu beli berapa? Nah, ini kan sudah jadi miliknya. Yang mau minjamkan sudah jadi miliknya. Dia mengatakan, saya jualkan kitab ini pada kamu 15 ribu. Tapi bayarnya tidak apa-apa nanti. Jual beli kan? bukan riba kelihatannya kelihatannya bukan riba tapi ketika dia mempersyaratkan setelah saya beli kamu harus beli kembali ah, dari persyaratan ini inilah, inilah yang disebut dengan inah cara riba modern ya riba dengan cara milenium itu namanya beul inah bayangkan yang seperti ini dan cara-cara lain begitu banyak Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida tabayak ina." Kalau kalian jual beli dengan cara ina seperti ini, wa ada adzabar dan kalian senang untuk mengambil ekor-ekor sapi kalian. Artinya kalian hanya beternak ataukah kalian bersawah. Wa raditum bisyar'i dan kalian senang dengan sawah kalian, dengan tanaman-tanaman kalian. Jadi pekerjaannya itu memelihara hewan, dan juga bersawah. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah akan mencampakkan terhadap kalian perasaan dzulm, kehinaan. La yadzahu ankum. Allah tidak akan melepaskannya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah sampai kalian kembali kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Jadi ikhwan iya, fiddin azakumullah pun yang didapatkan bagi orang-orang yang menyelisih perkara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Umar. Nah, tadi kita berbicara masalah al-wala wal bara. Loyalitas dan bersikap berlepas diri. Sekarang kita perlu mengetahui apa itu definisi al-wala. Disebutkan oleh pensyarah kitab ini wal wala lughatan yang dimaksud dengan al wala secara bahasa laha ma'anin katsiratun mempunyai banyak sekali maknanya minha diantara makna al wala loyalitas al mahabbatu wan nusratu yaitu kita cinta kepada seseorang dan kita menolongnya jadi kalau misalnya ada fulan membantu yang lain menolong yang lain itu berarti dia sudah bersikap wala. Ada orang mengatakan saya cinta kepada si fulan, itu berarti sikapnya dia sudah wala loyalitas kepada orang tersebut. Ini definisi secara bahasa. Bahwa al-wala itu diantara pengertiannya adalah al-mahabbah, perasaan cinta dan perasaan ingin memberikan pertolongan. Waqad Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u mukminin dan mukminat sebagian mereka itu adalah penolong-penolong terhadap sebagian yang lain. Yang dimaksud dengan aulia yaitu yang memberikan pertolongan kepada yang lain. Wal walatu dan yang dimaksud dengan al-wala ia juz'un ini merupakan salah satu bagian min syahadati alla ilaha illallah dari persaksian kita la ilaha illallah li'anna min syurutiha karena di antara persyaratan seseorang itu sah pengucapan la ilaha illallahnya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, al-mahabbatu yaitu cinta kita kepada la ilaha illallah. Kita senang dengan kalimat la ilaha illallah. Kita cinta kepada la ilaha illallah dan orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yakni muslimin. Ini di antara salah satu persyaratan. Kapan seseorang itu menghilangkan perasaan cinta kepada la ilaha illallah? hilang satu syarat la ilaha illallah menjadikan dia itu kurang di dalam pengamalan, pengamalan la ilaha illallah wahia dan kecintaan kepada la ilaha illallah ini awsakurul iman merupakan tali keimanan yang paling kokoh kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda awsatu nuran imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillah bahwa tali keimanan yang paling kokoh cinta karena Allah kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala wal bughdu fillah dan kita membenci seseorang karena Allah bukan karena pribadi bukan karena gengsi bukan karena yang lain, akan karena Allah ini cinta yang paling hakiki seseorang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan dipersatukan kecintaan itu di hadapan Allah. Seseorang yang cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan perlindungan di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Rabbul Alamin pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun Allahu fi dhillih." ada tujuh golongan yang pada hari kiamat mereka akan mendapatkan naungan dari Allah di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Rabbul Alamin di antaranya ar-rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa alaihi dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena hawa nafsu bukan karena gengsi bukan karena ada tendensi pribadi yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a fillah, mereka berkumpul karena Allah, wastaraqa billah. Dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kecintaan yang seperti ini itu akan terus bersatu. Akan terus semakin erat, semakin terikat sampai hari kiamat, tidak akan terlepas. Adapun kecintaan yang lainnya itu akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saling cinta mencintai di dunia ini hanya dalam rangka perkara-perkara dunia ada tendensi dunia, keinginan dunia, karena dunia, bukan karena akhirat, bukan karena Allah. Kecintaan itu akan menjadi permusuhan pada hari kiamat. Allah Azza berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Bahwa orang yang saling cinta mencintai, orang yang saling yakni menjadikan teman setia terhadap satu dengan yang lainnya pada hari kiamat sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling bermusuhan saling bertengkar di antara mereka illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan yang abadi di dunia di dunia wal akhirah hadis ini hadis sahih wa bihadza dan dengan mencintai la ilaha illallah yastakmilul iman keimanan itu akan menjadi sempurna kama kala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam man ahabba lillahi wa abhada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmala iman barang siapa yang cinta karena Allah dia tidak mencintai fulan karena kecuali karena Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala ya dari sini insya Allah nanti dalam masalah mahabbah tentunya masing-masing bertingkat-tingkat ada mahabbah tabi'iyah ada kecintaan-kecintaan itu kecintaan yang tabi'iyah artinya kecintaan yang memang sudah merupakan watak manusia ini tidak ada berhubungan dengan perkara ibadah selama tidak melampaui batas dia cinta kepada anak itu wajar cinta kepada istri itu merupakan tabiat manusia selama kecintaan ini tidak sampai melewati batas, tidak sampai harus mengorbankan agamanya demi untuk mencintai istrinya dan seterusnya, maka itu masih dalam batas yang wajar. Tapi kapan seseorang mencintai orang lain sampai pada tingkat batasan yang melebihi daripada batasan syariah, bahkan mendahulukan kecintaannya kepada selain Allah daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan pelanggaran syariat ini akan membatalkan syarat, syarat la ilaha illallah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nasi man apa Nah, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tuhan-tuhan. Siapa yang mereka jadikan sebagai tuhan-tuhan itu? Yaitu mereka mencintai orang-orang tersebut seperti sederajat dengan kecintaan mereka kepada Allah. Sederajat saja itu sudah dianggap menjadikan sebagai tuhan-tuhan. Apalagi kalau mengatakan hidupku hanya untukmu. Ya. Apalagi kalau mengatakan saya rela mati demi kamu. Nah, Ya. Apalagi kalau mengatakan hidupku hanya untuk tanah air, saya rela berkorban demi tanah airku. Bukan karena agama. Cinta tanah air ya mati kamu karena tanah air, dapatnya hanya tanah dan air. Tidak mendapatkan akhirat. Tapi mendapatkan tanah dan air karena, karena kamu cintanya hanya tanah tanah dan air. Allah musta'an. Nah, kecintaan kecintaan yang seperti ini itu tidak akan bermanfaat silahkan Tapi orang mencintai karena Allah. Wa abghadha Dia benci orang karena dia melanggar syariat Allah. Dia benci seorang karena dia kafir kepada Allah. Dia benci seorang karena dia menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kebencian karena Allah, bukan karena permasalahan pribadi. Jadi boleh seorang itu benci kepada orang lain, tapi kebenciannya itu dalam perkara-perkara yang dibetulkan di dalam syariat. Kenapa dia dibenci? Oh, karena Sufyan telah menyimpang dari ajaran Allah. Hendak merubah-rubah nas Allah dan hendak merubah-rubah syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah alaihi salam. Itu kebencian karena Allah. Kenapa dia benci kepada yang lain? Karena dia telah melakukan berbagai macam perbuatan bid'ah dan penyimpangan. Kita benci kepada orang tersebut. Nah, ini namanya al-wala wal Kita benci kepada orang lain tergantung daripada tingkat ya tingkat pelanggaran mereka. Kalau pelanggarannya 100%, peluang dari Islam punya tingkatan tersendiri dalam negeri. Kalau kemudian pelanggarannya itu masih dalam batas-batas, dia sebagai seorang muslim, tapi dia melakukan bid'ah, melakukan penyimpangan. Dari satu sisi kita loyalitas karena dia adalah muslim, tapi dari sisi lain kita bersikap baru berlepas diri karena dia telah melakukan berbagai macam penyimpangan. Jadi ini insya Allah nanti akan sebutkan Wa aqtalillah dan dia memberikan sesuatu karena Allah. Wa man alillah dan dia mencegah dari sesuatu karena Allah. Fakat istakmal iman. Sungguh telah sempurna keimanan seseorang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dari sini Khalif bin Azabullah kita sudah mengetahui apa itu al-wala. Al-wala intinya adalah al-mahabbatu wa nusrah. Kita mencintai seorang dan kita memberikan pertolongan kepada seorang yang kita cintai. Sekarang ada berbagai jenis dalam kita berbalas pada orang lain. Bertingkat-tingkat tergantung pada mereka. Berkata bicara kitab ini aksamun nasi wala. Jenis-jenis manusia di dalam bersikap wala. Jadi kepada siapa kita harus berloyalitas secara mutlak kepada siapa kita harus berloyalitas dalam batas-batas tertentu yang pertama man yastahiqul wala al mutlaq ada di antara manusia yang kita itu berhak untuk memberikan loyalitas kepada mereka secara mutlak jadi kecintaan kepada mereka itu kecintaan secara mutlak ya tidak ada kebencian sama sekali tidak ada sikap berlepas diri dari mereka tidak ada tapi kecintaan itu kecintaan yang betul-betul sangat murni hanya kepada dia al mutlak ya artinya tanpa ada kebencian siapa mereka wahum al mu'minuna mereka itu adalah orang-orang yang beriman min alladzina amanu billahi wa rasulih yang mereka beriman pada Allah dan Rasulnya wa qamu bi sya'airi mukhlisina dan mereka mengembangkan dan mereka melaksanakan syiar-syiar agama dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini orang kita semata-mata kepada dia jangan ada kebencian. Tidak ada kebencian sama sekali. Nah, tapi murni kecintaan kepada Kenapa? Karena dia murni. Dia betul-betul menjalankan kita kitab Sunnah Rasulullah, bukan melakukan perbuatan bid'ah, wa ala sunnah di atas sunnah dan ia menjauhkan diri dari syirik dan orang pelaku syirik yakni dia menjalankan syariat Islam karena ini murni jangan ada perasaan benci kepada mereka yang kedua man tidak walada min jihadin wal bara'a min jihadin kufra yang kedua yaitu orang yang berhak mendapatkan loyalitas dari satu sisi ya dari satu sisi kita berloyalitas kepada dia, wal dan kita berlepas diri dari orang tersebut min jihatin ukhra dari sisi yang lain. Ka'ashabil maaf wal mubtadi'ah seperti para pelaku maksiat. para orang melakukan perbuatan maksiat yang tenggelam di dalam perbuatan maksiat kita bersikap galak karena dia masih kita mencintai dia karena dia adalah seorang muslim. Itu kecintaan kita. Tapi perbuatan dia melakukan berbagai macam perbuatan kemaksiatan, berzina, merampok, berjudi dan lain sebagainya dalam kata syariat kita barang. Berlepas ini, rasa benci kita tujukan pada perbuatan-perbuatan. Jadi dalam perkara seperti ini, karena kita wala, kita pada dia karena dia adalah seorang muslim. Kita cinta pada dia karena keislaman Nah, saudara kita selamat itu dalam seorang muslim ini dalam mu'minuna suatu sesungguhnya kaum muslimin itu semuanya bersaudara tapi dari sisi lain ketika dia melakukan pencurian ketika dia jatuh dalam perbuatan maksiat jangan ikut-ikut jangan kita mengatakan kita memurnikan wala loyalitas kita kepada dia karena dia seorang muslim tidak benar tidak dibenarkan yang seperti ini orang tapi ada sikap yang ah berlepas diri karena mereka menyeleweng. Demikian pula dari kalangan ahlul bid'ah. Dari kalangan ahlul bid'ah. Kita cinta pada mereka karena dia adalah seorang muslim. Kita senang pada mereka karena dia adalah seorang muslim. Bahkan kita mengatakan mereka adalah saudara kita. Kenapa? Annahum muslimun. Dari sisi mereka adalah muslimun. Tapi dari sisi lain, kita mereka jatuh ke dalam penyimpangan, ketika mereka mengucapkan sunnah Rasulullah misalnya ketika mereka menyimpang dari jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya kami mengatakan pada mereka kami baru kami berlepas diri dari apa yang kalian lakukan karena kalian terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah kalian terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah dan sisi ini kita tidak bisa bersama kalian ya kita tidak bisa bersama kalian dalam penyimpangan maka tidak benar kalau kemudian kita memperlakukan seluruh muslimin dengan sikap yang satu itu bukan dari ajaran Islam ya kita yang penting muslim ayo bersatu bersatu kita cinta kepada semua muslimin baru kita satukan oh tidak benar yang pertama kita menyalahi kodratullah sunnatullah secara mutlak kepada 72 golongan yang telah diancam oleh Rasulullah kan tidak mungkin kalau diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kita ikut-ikut bersikap wala kepada mereka karena Allah mengatakan wa minkum fa minhum siapa yang wala dari kalian ya termasuk mereka dalam perkara seperti ini karena kalian dianggap sebagai golongan yang mendapatkan ancaman neraka kita berlepas diri. Afwan. Kita tidak bisa bersama kalian. Nah, nah, wala secara mutlak pada siapa yang dikatakan oleh Rasulullah illa firqatan wahidah kecuali satu golongan yang selamat. Siapa mereka? Ma ana yauma wa ashabi. Siapa yang berada di atas jalanku dan di atas jalannya para sahabatku, mereka itulah yang kita loyalitas secara mutlak. Siapa yang menyimpang, terjatuh dalam bid'ah, terjatuh dalam maksiat, kita berlepas diri karena dari 72 golongan ini 72 golongan ini dari dari mereka ada yang kafir dari mereka ada yang pelaku bid'ah dan dari mereka ada yang pelaku maksiat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah dari 72 golongan tersebut menyimpang semuanya maka kita sikapi mereka berdasarkan keadaan-keadaan mereka tergantung tingkat bid'ahnya tergantung tingkat kebidahannya semakin parah penyakit bid'ahnya semakin jauh kita semakin ringan penyakit bid'ahnya semakin dekat pula kita hilang penyakit bid'ahnya maka kita akan mendekati mereka dan walaknya itu secara mutlak jadi itu ikhwan fiddin mullah. nah sekarang setelah kita mengetahui pembagian wala ini apa yang harus kita berikan dari konsekuensi wala kita kepada seorang kita mengatakan saya berwala, loyalitas kepada seorang. Apa konsekuensinya? Apa itu hak-hak loyalitas? Di sini beliau menyebutkan min hukukil wala'i dari hak-hak seseorang berwala, berloyalitas kepada yang lain. Yang pertama, al-hijratu ila baladil muslimina. Berhijrah ke daerah kaum muslimin illa man kana mutadha'ifan kecuali orang yang lemah tidak sanggup hijrah nah ini salah satu konsekuensi kita mengaku kita cinta kepada kaum muslimin kok kenapa kalian tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir nah ana bariun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman yuqimu baina dhahranail musyrikin saya berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di antara pemukiman orang-orang kafir orang-orang musyrikin orang-orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir kata Rasulullah ana bariku saya berlepas diri bayangkan walaupun mereka muslimin tapi karena tinggalnya mereka di tempat di tengah-tengah orang-orang kafir orang-orang yang memerangi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari perbuatan mereka itu karena itu merupakan maksiat dosa besar tinggal di tengah orang-orang kafir subhanallah daerah kaum muslimin banyak kenapa mesti tinggal di Amerika yang merupakan negara harbi negara yang wajib untuk diperangi kenapa kenapa mesti tinggal di Inggris kenapa mesti tinggal di Perancis tempatnya orang-orang kafir yang kita tidak bebas untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala timbul pertanyaan besar kenapa kok kenapa kalian tidak berhijrah ke tempat kaum muslimin Alhamdulillah ada lagi yang lebih konyol. Ya, dari kalangan Al-Ahmadiyah. Al-Ahmadiyah ini orang yaitu golongan yang berkeyakinan bahwa masih ada nabi setelah Rasulullah alaihissalam Mirza gulam Ahmad dan yang setelahnya dan setelahnya. Mereka mengatakan seperti ini. Diusir dari Pakistan, mereka bilang hijrah. Hijrah kemana? Inggris. <laughs> Jadi kalau Islam itu hijrahnya dari negara kafir menuju negara muslim ini tidak negara muslim ke negara kafir nah yang lain lagi as Muhammad bin Surur bin F. Zainul Abidin ya ketika dia berbicara di Saudi mulai berbicara tentang pemerintahan Saudi pemerintah kafir pemerintah Saudi padahal subhanallah mereka telah melang, apa mereka telah mendirikan berbagai syariat Islam di Arab Saudi dan menyebarkan dakwah tauhid sehingga dakwah tauhid semakin menyebar di Saudi. Mereka bilang tidak. Raja Fahd kafir, pemerintah Saudi kafir. Terus usir kalau begitu. Hijrah, hijrah kemana? Hijrah juga ke Britania, Inggris. Sama saja. Allahumusta'an. Ya. Hum yatakallamuna fi ulati umurina mereka berbicara tentang pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Mereka sukut. Diam untuk membicarakan tentang orang-orang kafir. Kenapa tinggal di negara orang kafir? Wallahu musta'an. Ini apakah ada? Apakah Islam pernah mengajarkan yang seperti ini? Di antara hak seorang muslim yang betul-betul mau, mau loyalitas, kata beliau hijrah ke negara kaum muslimin. Ya, illa man kana mutadha'ifan kecuali orang yang lemah orang yang lemah ini ada dua orang dua golongan apakah dia orangnya lemah tidak sanggup melakukan perjalanan seperti anak-anak ya ataukah e, perempuan ataukah orang tua yang sudah tidak sanggup melakukan perjalanan diberikan utur, diberikan utur untuk tinggal yang kedua orang yang sanggup melakukan perjalanan tapi tidak tahu mau kemana ini juga diberikan uzur, tidak tahu mau bagaimana caranya itu tidak tahu. Cara keluar dari negara kafir itu gimana? Pak, sekarang ini kan tambah sulit lagi pak, mesti pakai paspor pak. Eh, gimana? Nah, nah orang yang seperti ini mendapatkan uzur. Orang seperti ini diberikan uzur selama dia tidak merasa ridha, merasa senang untuk tinggal di daerah orang-orang musyrikin. Sampai kata Rasulullah, la tara'a tidak akan saling bertemu dua apinya jadi kalau kaum muslim menyalakan tungku terus di sana juga orang kafir menyalakan tungku tidak benar kaum muslimin untuk tinggal di negara orang kafir sampai tungkunya itu masing-masing bertemu yakni saling kelihatan apinya ketika mereka memasak jadi ikhwan fiddin azakumullah ini hak yang pertama hak yang kedua konsekuensi yang kedua nusratul muslimina wa muawanatuhum bin nafsi wal mali wal lisani wa musyarakatuhum fi amalihim wa ahzanihim menolong kaum muslimin memberikan bantuan kepada kaum muslimin bin nafsi apakah dengan jiwa wal mali dan dengan harta wal lisani dan dengan lisan dengan ucapan, dengan perkataan. Wa musyarakatuhum dan keikutsertaan mereka fi amalihim terhadap apa keinginan-keinginan mereka wa ahzanihim dan terhadap kesedihan-kesedihan mereka. Karena kaum muslimin itu kalbunyan wahid. Seperti satu bangunan kaum muslimin seluruh dunia, bukan pada satu suku saja. Idza istaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis wal humma. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, ya, itu seperti kaum muslimin seperti jasad yang satu. Satunya merasa sakit, yang lain juga merasa sakit. Mereka merasakan demam, mereka merasakan kepanasan. Kan begitu jasad. Demikian pula kaum muslimin ikhwan fillah azakumullah mereka tidaklah dipersatukan dengan kita melainkan karena mereka itu mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mereka bukanlah menjadi saudara kita melainkan mereka itu adalah orang-orang yang mengaku inna muslimun kami adalah muslimin bukan karena kita itu satu suku bukan karena kita berasal dari satu kabilah bukan karena kita berasal dari satu negara lah dari manapun mereka ketika mereka mengatakan isyhadu bi anna muslimun mereka adalah saudara kita fi fiddin azakumullah ini merupakan konsekuensi kita sebagai seorang muslim ketika ada di daerah sana merasakan sakit kita juga merasa sakit ketika ada di belahan dunia sana mereka itu dizalimi oleh orang-orang kafir mereka mendapatkan azab mereka mendapatkan gangguan kita sebagai seorang muslim jangan tinggal sebagai orang yang bersenang-senang dengan harta kita, dengan dunia kita, dengan sanak saudara kita, dengan keluarga kita. Dalam keadaan di antara mereka ada yang terzalimi. Ada yang dibantai dari kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, di antara salah satu kewajiban yang sifatnya fardu ain apabila ada dari segolongan atau ada dari satu daerah kaum muslimin yang hendak dikuasai oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir hendak menguasai wilayah mereka, wajib atas kaum muslimin yang sanggup untuk datang ke tempat tersebut wajib hukumnya fardu ain bahkan ketika Syekh Al-Albani rahimahullah dalam permasalahan jihad di Afghanistan dahulu melawan Rusia syuiyah komunis Syekh Al-Albani berfatwa wajib bagi siapa saja yang mampu untuk datang ke sana wajib hukumnya untuk berangkat fardu ain wajib ain hukumnya untuk datang subhanallah kenapa karena memang Islam ini tidak dibatas dengan batasan teritorial, ya, yakni batasan negara, tidak ada. Nah, semuanya. Oleh karena itu dalam Islam kalau sudah terjadi khilafah, maka khalifah ini itu harus tunduk seluruh dunia. Yang namanya muslim harus tunduk pada satu khalifah. Itu yang semestinya. Karena memang Islam ini tidak pernah dibatasi oleh satu negara apapun. Nah, kapan dia muslim? Mereka adalah saudara kita mereka memanggil mereka memanggil ketika mereka mendapatkan pembantaian mereka diganggu oleh orang-orang kafir di mana perasaan kita sebagai sikap muslim perasaan keislaman kita itu mana yang di sana ada anaknya terbantai yang di sana ada ibunya yang dalam keadaan mengandung lalu kemudian dirobek perutnya lalu dikeluarkan janinnya yang di sana ada seorang bapak yang terbantai dan dicincang-cincang yang di sana ada beberapa bayi yang dipasang dan digantung lalu kemudian dipanah dan seterusnya kita sibuk dengan keluarga kita kita tertawa kita tertawa di tempat-tempat kita kita sibuk dengan kuliah kita sibuk dengan pelajaran kita sibuk dengan dunia mana tanggung jawab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala anta muslim kita akan ditanya di hadapan Allah kamu muslim mana kewajiban kamu apakah kamu sudah membantu saudara kamu yang tertindas yang mereka mazlumin, yang dizalimi, yang mereka semua berteriak, Rabbana, ya Allah, ya Allah, mereka semua berteriak. Berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa, ya Allah, akhrijna min al qaryati adh-dhalimi ahluha. Waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasiran. Ini mereka berteriak. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kampung yang orang orangnya zalim menganiaya kami. Mereka mau keluar. Naam. Oleh karena itu sampai-sampai Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah hafizahullah taala ketika beliau ditanyakan tentang orang yang mengatakan bahwa diampun itu bukan jihad beliau mengatakan orang ini wallahi saya tidak tahu apakah dia muslim artinya dipertanyakan dia di mana perasaan dia sebagai sikap sebagai seorang muslim punya sikap apakah dia tidak melihat hadis-hadis Rasulullah Apakah dia tidak melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada mereka? Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humul adh-dhalimun. Sesungguhnya Allah melarang kalian dari orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mereka memerangi kalian mengeluarkan kalian dari wilayah-wilayah kalian dan menampakkan pemusuhan itu di hadapan kalian barang siapa yang loyalitas pada mereka merekalah orang-orang yang zalim kata Allah Subhanahu wa taala jadi ikhwani dan akhwat fiddin azakumullah oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan pada kita tentang pembagian-pembagian jihad kata Rasulullah jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum hendaklah kalian berjihad melawan orang-orang musyrikin dengan harta kalian dengan jiwa kalian dan dengan propaganda dengan uh, apa dengan mulut dengan perkataan ini tiga macam yang disebutkan beliau di dalam memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan jiwa kita kalau kita mampu kalau ternyata kita lemah kita tidak mampu maka dengan harta subhanallah para sahabat kalau Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk bersedekah tidak tanggung-tanggung untuk bersedekah tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan duit mereka sampai mereka itu sampai tidak berpikir wah nanti gimana kalau saya keluarkan uang ini aduh gimana keluarga saya lah sebab mereka yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana qasamalun min sadaqah tidak akan berkurang harta itu daripada bersedekah akan semakin bertambah malah semakin bersedekah semakin bersedekah akan semakin bertambah harta itu tidak seperti pernyataan zahir kita kalau secara zahir memang berkurang tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan membawakan dan akan memberikan pada kita harta dari arah yang kita tidak sangka apakah kita yakin dengan firman Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib akan diberikan rezeki dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Kadang mereka tidak sangka dapat lagi rezeki. Kenapa? Karena mereka bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai para sahabat, subhanallah kalau dari mereka ada yang bersedekah sesanggup mereka, ada yang bahkan orang yang tidak bahkan kalau menurut kita mereka itu miskin. Mereka bawa apa yang mereka sanggup. Datang kepada Rasulullah. Sampai saingan Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Umar, hari ini saya tidak mau dikalahkan oleh siapapun. Kata Abu Bakar, saya akan menyumbahkan separuh dari harta saya. Dia menyangka dia mampu mengalahkan Abu Bakar. Setelah dia datang membawa hartanya kepada Rasulullah, ditanya Abu Bakar menyumbang berapa? Ternyata Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya demi al-jihad fi sabilillah. Subhanallah. Padahal Abu Bakar ghani, termasuk orang kaya. Para wanita ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka pada hari raya, "Ya masyarakat nisa, tasadakna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar." Wahai para wanita, bersedekahlah karena saya melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Ada dari kalangan salah seorang wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa? Apakah kami ini kafir kepada Allah?" Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, al ashir wa al shika law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu fika khairan qattu karena kalian banyak mengingkari suami kalian banyak mengadu sedikit-sedikit mengeluh sedikit-sedikit mengeluh enam eh, kalau kemudian suami kalian itu melakukan perbuatan baik sepanjang masa satu kali salah wanita ini akan mengatakan saya tidak pernah lihat kamu itu berbuat baik loh Padahal sepanjang tahun diperbuat baik, dikasih harta, dikasih kebaikan-kebaikan dan satu kali berbuat salah, seakan-akan tidak pernah melakukan kebaikan. Akhirnya ketika dinasihati oleh Rasulullah, ini para wanita mereka semua bersedekah. Sampai bila itu dengan pakaiannya mengambil ada yang buka apa e, anting-antingnya lalu diserahkan pada Bilal. Ada yang kalungnya dibuka lalu diserahkan pada Bilal. Nah, kenapa? karena ini termasuk dari amal jihad bi amwalikum dengan harta kalian dengan propaganda juga sebagaimana yang dilakukan dengan cara media mengkantar e, berita-berita yang ada dari mereka ini semua dari dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga di antara konsekuensi al-wala ayyuhibba lil muslimina ma yuhibbu li nafsihi minal khairi wa daf'i syarr yaitu dia mencintai kaum muslimin sebagaimana dia mencintai dirinya dari kebaikan dia mencintai dirinya dari kebaikan ini kait ikatan jangan kita mengatakan oh saya cinta saya suka kalau saya minum balok kasih juga teman karena saya cinta dia sebagaimana saya cinta kepada diri saya sendiri saya cinta kepada dia kasih balok juga saya senang merokok kasih juga orang merokok ah tidak benar bukan itu oleh karena itu dalam dua yang lain ada tambahan minal khairi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan dari kebaikan kita senang kalau kita ini melaksanakan ibadah kita ajak juga tuh saudara kita untuk agar mereka itu mau senang seperti kita kita cinta kepada dia enam eh, wadaf isyar dan untuk menolak kejahatan yang keempat ada hukukihim yaitu melaksanakan hak-hak kaum muslimin min iyadatil marid seperti mengunjungi orang yang sakit wassalamu alaihim dan mengucapkan salam pada mereka ujana izhim dan mengikuti jenazah mereka wa ghairi Ini semua merupakan hak-hak kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, hakul muslimi 'alal muslimi situt. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada enam perkara. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu ketemu ucapkan salam pada mereka. Nah, Wa idada'aka da'aka Kalau dia mengundang kamu, jawab undangannya. Selama undangan itu merupakan undangan yang tidak berisi perkara-perkara yang diharamkan, yang melanggar syariat. Kalau dia apa, mengundang kamu, jawab undangannya. Nah, wa idza fahamidallah fashammithu. Nah, apabila dia bersih lalu kemudian hendaklah kamu mengucapkannya eh, apa syamid melakukan tasmid kalau dia mengatakan alhamdulillah kamu mengucapkan yarhamukallah. Apabila dia sakit fa'udhu maka jenguklah dia. Nah, apabila dia meninggal fattabi' janazatahu maka hendaklah kamu mengikuti jenazahnya. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, janazata muslim wa kana ma'ahu ihtisa'a yani man man, janazata muslimin muhtasiban wa kana ma hatta yusalli 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa ka'annahu yarji'u bi qiratain kullu qiratin mithlu uhud barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim ya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala lalu dia terus mengikuti jenazah muslim tersebut sampai dia menyolatinya dan sampai dikuburkan dia tetap tinggal maka dia itu pulang dengan membawa satu dua kirat pahala satu kirat itu pahala sebesar gunung Uhud jadi kalau dua kirat berarti dua kali lipatnya gunung Uhud yang kita dapatkan mengikuti jenazah subhanallah ini merupakan hak-hak dari seorang muslim kemudian yang kelima ada mutajassusi alaihim tidak tajassus tidak memata-matai kaum muslimin menginteli kaum muslimin hidup di tengah-tengah kaum muslimin jadi intel Hah? pasang telinga terus wanaklu akhbarihim dan menukil kabar-kabar dari mereka wa asrarihim dan rahasia-rahasia mereka ila aduhim kepada musuh-musuhnya nah ini tidak diperbolehkan Nanti mungkin insya Allah akan disebutkan bagaimana hukumnya orang seperti ini. Orang seperti ini tergantung keadaannya. Kalau kemudian dia melakukan perbuatan ini, dia melakukan perbuatan ini menginteli kaum muslimin supaya kabarnya kabar-kabarnya bisa diambil lalu diberitahu pada orang-orang kafir dalam rangka loyalitasnya pada orang kafir kembali dalam permasalahan pertama muzaharatul musyrikin ini riddah murtad keluar dari Islam tapi terkadang ada seorang yang yang membantu kaum musyrikin, dia menolong orang-orang musyrikin tapi karena hawa nafsu. Artinya apa? Terpaksa dia memberikan pertolongan. Kenapa? Misalnya ada tendensi dunia, ada perkara dunia yang lain. Nah, orang yang seperti ini tidak menjadi kafir. Orang seperti ini hukumnya dia tidaklah kafir. Seperti kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang diruatkan oleh Imam Khod dan Muslim ini, yaitu ketika Hatib bin Abi Balta salah seorang sahabat padahal sahabat ini ikut dalam perang Badar orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu sudah dijamin diampuni dosanya oleh Allah Rabbul Alamin diampuni dosanya Hatib bin Abi Balta'ah termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar akan tetapi dia mengorek berita-berita dari Rasulullah jadi rahasia-rahasia yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikorek lalu ia tuliskan untuk diberitahu kepada orang musyrikin di Mekah. Kenapa? Karena dia punya keluarga di Mekah. Ya. Maka orang-orang kafir ini memberikan persyaratan pada Hatib, keluarga kamu di Mekah kami tidak akan mengganggu. Ini juga memang salahnya. Kenapa tinggal di sana Itu, Ya. Keluarga kamu kami tidak akan mengganggu dengan syarat beritahu rahasia-rahasianya Rasulullah. Rahasia kaum muslimin bongkar kami akan mengamankan keluarga kalian tidak akan diganggu tapi kalau kamu tidak mau akan kami ganggu keluarga kamu yang ada di sini akhirnya dengan perkara seperti ini terpaksa dia tulis rahasia-rahasia kaum muslimin diberikan melalui salah seorang wanita musyrik wanita musyrik yang datang pada waktu itu mengambil surat tersebut dari Hati bin Abi Balta ternyata wahyu turun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu lalu kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya akan ada surat yang akan dikirim pada orang-orang musyrikin dari Hatib bin Abi Balta'ah yang ini merupakan rahasia kaum muslimin berangkat kamu wahai Ali bin Abi Thalib bersama dua orang yang lainnya Martad bin Abdullah Al-Ghanawi dengan Zubair bin Awan datanglah kalian bertiga ke tempat yang namanya Raudatul Khakh maka di sana nanti kamu akan bertemu dengan seorang wanita ambil itu surat berangkat ketiga orang ini Ali bin Abi Thalib Marsad bersama Zubair bin Awam berangkat sampai ke tempat yang namanya Raudatul Khaf betul ada seorang wanita yang sedang menggunakan kendaraan akan berangkat ke Mekah diberhentikan oleh Ali bin Abi Thalib berhentikan dia suruh turun dari kendaraannya periksa jadi wanita yang turun dari kendaraan tidak diganggu dulu kendaraannya diperiksa kantong-kantong yang segala macam tidak mendapatkan surat sama sekali Lalu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Wallahi saya yakin Rasulullah tidak berdusta. Pasti ada. Periksa lagi, diperiksa lagi tidak dapat juga." Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan pada wanita tersebut, "Ayo berikan surat itu. Kalau tidak, saya akan telanjangi kamu." Masih belum diberikan juga. Betul-betul sahabat ini mau menelanjangi perempuan ini, dikiranya main-main, ini serius oleh karena itu para ulama berdalil dengan hadis ini boleh menelanjangi perempuan dalam keadaan dibutuhkan, ya, dalam keadaan darurat. Nah, artinya melihat auratnya. Akan ditelanjangi, lalu wanita mengatakan, oh iya, iya betul betul saya, saya mengaku. Diberikan, dikeluarkan dari salah satu uh, pinggangnya, kemudian diberikan pada Ali bin Abi Thalib. Sampai di situ, lalu Rasulullah memanggil Hatib bin Abi Baltah pada waktu itu ada Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan, "Apa yang membawa engkau wahai Hatib? Kenapa engkau melakukan perkara ini?" Akhirnya diceritakan oleh Hatib karena saya punya keluarga di Mekah, saya khawatir akan diganggu oleh orang orang-orang musyrikin. Lalu kemudian di situ ada Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, izan li an adriba unuka Izinkan saya penggal kepala orang ini. Jadi Umar bin Khattab langsung mau menggal. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah, pelan-pelan wahai Umar. Mahlan ya Umar. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah itu telah mengatakan kepada orang-orang ikut dalam perang Badar, "Eh, malu masyitum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Jadi, tidak gampang ini orang ikut dalam perang Badar, mau dipenggal lehernya. Nah, jadi Khawani Fidin Azakumullah dari sini kemudian Hatib tidak menjadi kafir. Hatib tidak menjadi kafir. Jadi orang yang sus menginteli kaum muslimin, membocorkan rahasia kaum muslimin, tapi karena ada tendensi dunia, orang seperti ini tidak dihukum kafir. Walaupun tidak dihukum kafir, tapi hukumannya apa? Penggal kalanya. Seperti Umar bin Khattab. Cuman kenapa hati bin Abi Balta tidak dipenggal? Karena ada yang mencegah. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah telah memberikan ampunan ampunan kepadanya jadi hukum asalnya dipenggal kepala orang tersebut kemudian yang keenam al-intimam ila jama'atihim wa adamul furqati anhum yaitu bergabung kepada jamaah mereka ya kepada persatuan kaum muslimin dan tidak memisahkan diri dari mereka ini salah satu konsekuensi sikap loyalitas kepada kaum muslimin faman sarafa hadzal wala'a lil musyrikin al kafara maka barang siapa yang memalingkan hak konsekuensi daripada loyalitas ini kepada orang-orang musyrikin yang kafir maka ada perincian ya in dhaharal musyrikin wa tawallahu zahiran wa batinan hadza riddatun bi ijma'in apabila dia menolong kaum muslimin eh, menolong orang-orang musyrikin dan berwala kepada mereka secara zahir dan batin juga batinnya dia cinta kepada orang-orang musyrikin maka ini murtab berdasarkan kesepakatan para ulama orang kafirah istrinya kafirah lalu kemudian kita tidak